apa yang kita lakukan ini termasuk amal soleh dan kita berharap ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berhubung temanya berbeda dengan biasanya, sehingga suasananya sangat sepi, tidak seperti biasanya. Kayaknya orang lebih tertarik tentang riba. Pokoknya yang haram-haram itu menarik. Kalau yang judulnya normatif kayak ini, Islam rahmat biasa-biasa saja, tidak ada pedesnya sedikit itu kayaknya kurang menarik perhatian. Ini orang sekarangnya malah sepi pak. Bantu lapangan semua. Oh Atau emang gimana libur lah. Sebagian ada yang move, ada yang, hmm. Ah, jadi ada yang masak, ada yang semangat juga. Oh gitu. Hmm. Dan judul ini kan atas permintaan dari panitia. Kalau bisa selain riba, apa ya? Saya bingung juga. Kalau saya disuruh mengisi tema tentang masalah tasjian nufus memang bukan ahlinya. E, tidak seperti semangatnya para ustadz yang cocok di tasjian seperti Ustadz Syafiq kemudian Ustadz Abu Zubair atau e, kalau dulu yang sudah meninggal rahimahullah e, Ustadz siapa? Amin Armin Naruh yang ini kalau kemudian menyampaikan tentang masalah kesejahteraan nufus, masya Allah, bisa menyentuh hati, bisa bikin jamaah pulang nangis. Kalau saya selalu menyampaikan kayak gitu nggak bisa. Ini model-model televisi kayak gini nggak menang. Dan seperti itu pula para ulama ternyata memang di sana ada ulama yang spesifik di eh, pembahasan masalah fikih ahli tahqiq meskipun dalam masalah mau itu mereka tidak sekuat ulama yang lain sebaliknya ada ulama yang kalau menyampaikan mau itu menyampaikan nasihat tentang tazkiyatun nufus bisa sangat menyentuh luar biasa pengaruhnya besar meskipun dalam sisi yang lain dia tidak sedetail kalau memberikan penjelasan dalam kasus fikih atau pembahasan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari seperti detailnya ulama ahli tahqiq. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau pernah diminta untuk yang ngasih tazkiyatun nufus dan pengantar yang disampaikan itu saya bukan termasuk ulama yang cocok dalam masalah tazkiyatun nufus. Tapi kalau dia menyampaikan masalah fikih, masya Allah luar biasa. Seperti eh, air laut, seperti lautan yang tidak ada tepinya dia bisa ngasih tahqiq dengan panjang lebar ngasih rincian-rincian uh, hukum dengan panjang lebar yang ini mungkin tidak bisa diberikan oleh ulama-ulama yang lainnya ya. karena itu uh, semacam Al Ghazali kemudian uh, Abdul Qadir Al Jailani Ibnu Jauzi mereka ini lebih dikenal sebagai ulama dalam masalah tazkiyatun nufus sehingga pengikutnya lebih banyak. Berbeda dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, al Hafidh, Ibnu Hajar, mereka lebih dikenal dengan ulama Abu tahqiq. Makanya lebih banyak karyanya daripada lebih dikenal namanya. Ada model orang yang namanya lebih dikenal meskipun karyanya tidak banyak. Abdul Qadir Al-Jailani kita jarang mengenal karyanya tapi namanya kenal ada ulama yang lebih dikenal dengan karyanya Meskipun namanya kurang terkenal Seperti Asyuyuti atau Ibnu Hajar Asqalani Orang awam mungkin tidak kenal Padahal karyanya jauh lebih banyak Baik, kita akan mengupas tentang bahwasanya Islam itu rahmat yang ini sebenarnya lebih dekat dengan tasbihatun nufus Tapi nanti muaranya kita akan arahkan bagaimana nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa hidayah Islam ini karena sebenarnya Islam yang Allah berikan kepada kita ini adalah agama yang sangat sempurna memberikan uh, kemaslahatan kepada kehidupan umat manusia yang tidak perlu lagi dikoreksi. Kita akan awali dengan membandingkan syariat Nabi Muhammad SAW dengan syariat Nabi Israel. Terlepas dari apakah syariat ini berlaku atau tidak, cuman syariat ini pernah dialami, pernah berlaku di zaman Eh, nabi-nabi sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat syariat Yahudi. Dalam agama Yahudi, terkadang Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan dan mengharamkan makanan itu bukan karena membahayakan bagi mereka, bukan karena untuk kemaslahatan mereka, namun dalam rangka menghukum mereka. Sebagai contoh di surat Al-An'am yang Allah ceritakan, untuk orang-orang Yahudi haramna kami haramkan kulladhi semua yang berkuku satu. Jadi onta, bagi Yahudi itu haram. Kuda nggak boleh dimakan. Termasuk burung onta juga nggak boleh dimakan. Hewan yang berkuku satu semuanya dilarang untuk dimakan. Kemudian untuk hewan yang dia berkuku cabang, wa minal baqari wal sapi dan kambing haramna alaihim, semuanya tidak halal. Seperti yang kita alami. Namun kata Allah, kami haramkan untuk mereka syuhumahuma, lemaknya, lemaknya haram illa ma hamalat kecuali yang melekat di punggungnya awil hawaya atau lemak yang berada di usus ya. au adam atau lemak yang terkait dengan tulang lemak selain itu hukumnya haram jadi lemak di pantat atau lemak di ekor itu tidak boleh dimakan sehingga mereka kalau nyembelih itu repot pilih dulu mana yang halal mana yang haram Coba ya, kita dikasih sebuah binatang, tapi kemudian di situ ada pengecualian bagian ini tidak boleh kamu makan. Padahal itu melekat dan itu merata di banyak bagian binatang. Maka ini akan merepotkan ketika kita menyembelih. Dan coba kita lihat kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum semacam ini. Zalika, zalika jazainahum bi itu adalah balasan yang aku berikan kepada mereka bibagihim disebabkan oh, karena tindakan melampaui batas yang mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan mereka dengan hukum semacam ini bukan untuk kemaslahatan mereka tapi murni untuk menghukum mereka. Ini syariat yang pernah terjadi di masa saya Ada syariat yang Allah turunkan tujuannya untuk menghukum Bani Israel, untuk menghukum seperti itu pula Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan makanan yang bermanfaat bagi mereka dalam rangka menghukum mereka. Di ayat yang lain Allah mengatakan min minal ladina hadu harramna 'alaihim tayyibati ma uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Disebabkan kedoliman yang dilakukan oleh orang Yahudi, aku haramkan kepada mereka tayyibatin, makanan-makanan yang baik aslinya halal, ukhilat lahum yang dulu dihalalkan untuk mereka. Jadi kalau makanan ini dikonsumsi, nggak bakalan ngefek untuk kesehatan, nggak bakalan ngefek untuk karakter, tapi Allah Subhanahu Wa Taala haramkan untuk mereka. Kenapa? Karena kezaliman yang mereka lakukan. Berarti Allah haramkan ini dalam rangka membalas tindakan yang mereka kerjakan wa bisaddihim an sabilillahi katsira dan disebabkan karena mereka menghalangi sering menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana sikap yang Allah berikan kepada orang Yahudi. Mereka mendapatkan syariat yang Allah turunkan dalam rangka Allah memberikan hukuman kepada mereka. Tentu saja syariat itu sangat merepotkan bagi mereka. Karena itu dalam agama Yahudi diantaranya mereka dalam sehari penuh terkadang dilarang untuk melakukan aktivitas dan kegiatan mencari dunia apapun bentuknya seperti dalam kisah orang yang diubah oleh Allah menjadi kera dan babi karena melanggar larangan ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam diwahyukan oleh Allah agar meminta kepada orang Yahudi pilih satu hari yang mereka jadikan sebagai hari khusus untuk ibadah. Musa menyarankan pilih hari Jumat, tapi mereka minta hari Sabtu. Allah sesatkan mereka untuk tidak memilih hari Jumat. Akhirnya mereka pun ditetapkan oleh Allah kalau begitu setiap hari Sabtu mereka tidak boleh bekerja, tidak boleh mencari manusia. Allah berfirman, "Was'alhum 'anil qaryah." Tanyakan kepada orang yang mereka punya Taurat. Allah tikan hadiral bahri yang kampung itu berada di tepi pantai. itu nabi sabdi ketika mereka bertindak melampaui batas di hari Sabtu. Id ta'tihim mitanuhum yawma sabtihim syur'a. Ketika ikan-ikan mereka itu justru datang, justru menampakkan diri masa sabtihim di hari Sabtu yang itu waktu ibadah mereka Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Namun selain hari Sabtu justru ikan itu pergi. Kadang kadang nabluhum dimakan di subuh Demikianlah ujian yang aku berikan kepada mereka disebabkan karena mereka fasik. Kampung ini disarankan musa, ini hari Jumat. Nah, mereka nggak mau, tapi milihnya hari Sabtu. Salah satu di antara karakter mereka. Yang kedua, mereka itu model orang yang berani kepada Musa. Makanya orang Yahudi kalau dipanggil dengan ya Nabi Allah, tapi yang dipanggil menggunakan panggilan apa? Ya Musa. Langsung nah hai Musa, kurang ajar sama Nabi. Allah Subhanahu wa taala ketika mereka milih hari Sabtu Allah tetapkan pokoknya selama hari Sabtu gak boleh bekerja. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak buat kondisi itu normal. Namun Allah semakin menguji mereka. Begitu setiap Sabtu ikan ada bermunculan di permukaan laut di pinggir pantai sehingga memancing mereka untuk mengambil Padahal sudah ada perjanjian tidak boleh bekerja di ahli Akhirnya apa yang terjadi? Mereka membuat uh, apa? Mereka membuat masang jaring di hari Jumat sore, ya, membuat jebakan di hari Jumat sore dengan harapan nanti hari Sabtunya ikan pada masuk dan diambil dari hari dan itu termasuk pelanggaran. Karena Allah melarang semua tindakan mengambil uh, eh, maisha, mencari maisha kehidupan apapun caranya baik secara otomatis atau pakai usaha mereka. Akhirnya karena tindakan ini Allah Subhanahu wa taala mengubah mereka jadi apa? Jadi babi dan kerang. Dan mereka hanya bertahan selama tiga hari Kemudian mereka meninggal dunia tidak ada satupun yang melahirkan keturunan. Makanya kita tidak sebut orang Yahudi itu keturunan babi dan Kaab. Ini kalimat yang keliru. Karena orang Yahudi yang berubah jadi babi dan kera tidak ada satupun yang meninggalkan keturunan. Tapi boleh kita sebut Yahudi itu saudaranya babi dan dan kera. Karena teman mereka sesama Yahudi pernah diubah oleh Allah jadi Yahudi dan, dan jadi babi dan dan kera. Yang benar saudaranya bukan anaknya. Ini tidak ada dalam syariat kita. Dalam syariat kita sekalipun hari Jumat boleh nggak bekerja? Ya? Boleh ya, boleh mencari nafkah, boleh masih ngantor, dan bahkan tidak yang kita lakukan di masa sabar hari Jumat itu bukan hari libur. Apa tandanya? Peristiwa di zaman Utsman bin Affan. Utsman ketika di zaman beliau Madinah semakin melebar, Kemudian aktivitas manusia semakin banyak sehingga ketika jumatan banyak orang yang telat. Akhirnya oleh Izzat Umar, eh, oleh Izzat Usman, ditetapkan kalau begitu ketika di hari Jumat kita perlu tambahkan ada awal. Kurang lebih jaraknya satu atau dua jam sebelum jumat. Dan itu tidak dikumandangkan di masjid, tapi di dekat pasar, di sebuah tempat namanya Zawroh. Tujuan muadzin ini untuk mengingatkan mereka yang dagang akan segera persiapan. Yang itu dilaksanakan di zaman Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan. Berarti para e, orang muslim di masa silam, para sahabat yang masih hidup ketika itu dan termasuk para tabi'in yang menjadi muridnya para sahabat ketika hari Jumat mereka tidak libur. Mereka masih melakukan aktivitas kegiatan berdagang. Mereka masih jual beli, masih di pasar. Sampai oleh Utsman diingatkan dengan diingatkan dengan adanya adzan awal tujuannya agar mereka persiapan datang ke masjid lebih awal dan tidak telat untuk menghadiri Jumat. Karena itu libur dari Jumat bukan termasuk sunnah. Ya boleh libur, boleh tidak terserah. Ya. Mau libur Jumat silahkan, mau libur Ahad silahkan, mau libur dari Senin ya monggo terserah karena semacam ini kembali kepada e, kebiasaan manusia. Kemudian kita akan lihat bagaimana syariat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan karakter beliau di surat Al-A'raf. Di antara sifat Nabi SAW adalah wayuhillu lahum Nabi itu mengharapkan untuk mereka yang baik-baik. Kalau Bani Israel Tayyibat ada yang diharamkan, Tayyibat semuanya di, dihalalkan. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is dan beliau mengharamkan semua yang khaba'is semua yang menjijikan Sehingga alasan terbesar kenapa ini kok gak boleh, kenapa ini dilarang? Karena itu hobi, sesuatu yang menjijikan berbahaya bagi manusia baik secara fisik maupun mentalnya non fisik. Wa yatau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim dan Allah dan beliau menghapuskan dari mereka dari umatnya isrohum beban beratnya wal aglana dan kekangnya allati kanat alaihim yang dulu menjadi tanggung jawab umat sebelum mereka yaitu para bani Israel. Ini bagaimana karakter syariat Nabi Muhammad SAW. Karakternya itu memberikan keringanan. Yang dulu berat menjadi beban berat yang dulu menjadi belenggu, menjadi pengekang oleh Nabi Muhammad SAW dihilangkan. Sehingga yang dulu haram sekarang menjadi halalkan. Yang dulu jadi beban tambahan ibadah digugurkan dan seterusnya. Ini bagian dari karakter syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana dalam tafsir lain Beliau menyebutkan wa anhum israhum ay saflahum menghilangkan dari mereka beban-beban artinya tambahan syariat tambahan kewajiban wal belenggu-belenggu artinya hukuman berat asyadai Allah kanat alaihim yang dulu dijalani oleh Bani Israel contohnya seperti apa kata penulis tafsir salah lain, lil nafsi si taubah untuk tobat yang bisa diterima harus pakai bunuh bunuh diri ini tobatnya apa orang yang menyembelih pedek, yang menyembelih berhala anak sapi. Mereka berbuat syirik setelah ditinggalkan Musa selama 40 hari dengan menyembelih anak sapi. Hukumannya orang yang berbuat syirik semacam ini nggak cukup cuma tobat Nggak cukup hanya mohon ampun kepada Allah, tapi hukumannya lebih dari itu. Mereka dijatuhi hukuman oleh Allah dalam bentuk bunuh diri. Bagaimana caranya? Allah berfirman, "Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba 'alaikum." Bunuh diri kalian, itu yang paling baik di sirok kalian, di tuhan kalian. Fataba 'alaikum sehingga Allah mau menerima tobat kalian. Gak ada dalam syariat kita model seperti ini. Orang mau tobat dari perbuatan syirik harus pakai bunuh diri. Coba kita bisa kita bayangkan dengan ini benar. Mungkin Islam akan dituduh agama yang kejam Islam akan dituduh agama yang sadis Islam akan dituduh dengan berbagai macam tuduhan miring Islam yang sudah demikian ringan, yang demikian longgar Yang begitu ringan bagi seluruh umat manusia Masih banyak dituduh dengan tuduhan-tuduhan miring oleh orang-orang liberal dan orang-orang kafir Sementara mereka tidak pernah mengingat ternyata syariat Bani Israel yang pernah berlaku di zaman Musa lebih sangat dibandingkan yang berlaku dalam Islam. Dan yang dimaksud bunuh diri di situ bukan kemudian bunuh diri seperti hari kiri gitu ya, tapi bentuknya adalah dengan saling membunuh. Jadi mereka yang pernah menyembah sapi itu dikumpulkan dalam satu tempat semuanya bawa senjata laki perempuan kecil besar Itu pokoknya semuanya harus saling membunuh Bukan mereka bunuh diri, tapi mereka membunuh sesama. Coba kita bayangkan, di depan dia ada istrinya yang mau dibunuh. Di depan dia ada anaknya yang mau dibunuh. Di depan dia ada bapaknya, ada saudaranya. Siapapun yang pernah menyembah sapi, dia harus menjalani hukumannya. Di satu Sehingga ketika mereka mau melakukan itu, nggak ada satupun yang sanggup untuk melayangkan senjatanya. Gemeter ini jelas saja ya Dalam suasana yang demikian Dia harus melakukan yang namanya Pembunuhan Kalau yang dibunuh musuhnya Orang akan semangat dengan kemarahan Tapi ini yang dibunuh keluarganya Orang itu tega bunuh kan karena dorongan marah ya Kalau sudah orang itu sudah marah Maka nuraninya hilang sehingga panas marahnya ini menjadi pendorong dia untuk sampai berani menggunakan nyawa. Tapi kalau kemudian marahnya nggak ada, sementara di depannya adalah keluarganya, dan dia disuruh untuk bunuh, kira-kira bagaimana? Untuk kemudian bisa bangkitkan marah dulu, sulit. Sehingga sampai mereka mengatakan kepada Musa, kami nggak sanggup untuk melakukannya. Dan Musa berdoa kepada Allah dalam kondisi seperti itu lama Dan beliau mohon agar Allah mengampuni sampai mereka bunuh diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala atau Musa meminta agar mereka diberi keringanan. Lalu yang Allah berikan adalah diturunkan sebuah awan yang sangat gelap ya. Dan itu siang hari hasilnya Allah turunkan awan yang sangat gelap sehingga mereka tidak bisa melihat satu dengan yang lain. Di saat itulah mereka bisa saling membunuh. Senjata harus digerakkan Bapak tangan kiri Bahwa nanti siapa yang mati duluan Bisa jadi dia itu rangka senjata Kepalanya sudah lepas Ini yang terjadi di zaman Bani Israel Yang tidak ada di syariat kita Alhamdulillah Yang kedua Waqabu antari ajansa Memutus, memotong Bagian kain yang terkena Najis kita kalau kena najis yang dilakukan apa? Cukup dicuci dan itu pun yang paling berat cuma najis anjing, air liur anjing. Selain itu enggak ada. Kalau di zaman Bani Israel, orang kena kencing sarungnya gunting, kena celana sarungnya gunting, sehingga bisa jadi orang punya satu kain bolong-bolong. Itu kalau di zaman kita mungkin masalahnya masih ringan. Di zaman dulu kain itu kan masih sangat barang yang sangat berharga, barang yang sangat langka, mahal. Tapi Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka aturan yang sangat ketat sampai pelanggaran gara-gara masalah najis saja diberi hukuman seperti ini. Yang ini tidak ada dalam syariat kita. Masya Betapa ringannya syariat yang Allah berikan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara sifat syariat Nabi Wasallam, syariat beliau lebih longgar. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma fitin haraj. Dan dia sekali-kali Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian kesempitan dalam agama. Dalam Islam tidak ada yang sempit, bahkan isinya memudahkan. Allah juga berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wala yuridikum Allah mengendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak mengendaki kesulitan untuk kalian. Allah juga menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beban yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak ada yang sifatnya beban yang tidak bisa ditanggung. Semuanya bisa dilakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga jadikan bahasanya syariat yang dua Nabi Muhammad SAW itu rahmat. Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus kepada Anda, tidaklah aku utus engkau yang Muhammad kepada mereka kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sekarang pertanyaannya, yang menjadi rahmat bagi seluruh alam itu jasad Nabi SAW ataukah syariat Nabi SAW? Syariat beliau atau fisik beliau? Di sini kan ayatnya mengatakan, aku tidaklah mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi seluruh anak. Yang jadi rahmat syariat beliau ataukah fisik beliau? Jawabannya dua-duanya. Tapi yang bisa dirasakan oleh seluruh alam syariat beliau. Kalau ini kita tafsirkan yang menjadi rahmat bagi seluruh alam adalah sosok Nabi SAW, maka fisik beliau, jasad beliau sudah tidak ada semenjak beliau meninggal. Terus bagaimana dengan alam setelah beliau? Padahal alam ini mencakup semua umat manusia dan bahkan jin dari sejak beliau itu sampai kiamat. Sehingga yang lebih ditekankan dari ayat ini bahwa makna dari beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah semua ajaran yang beliau sampaikan itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Syariat yang beliau sampaikan itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Tidak ada satupun syariat beliau yang sifatnya menjadi hukuman. Coba kalau kita ditanya, sebutkan satu syariat Nabi Sallallahu Alaihi yang statusnya hukuman bagi makhluk. Mungkin bisa sebutkan satu syariat salah salah yang Allah tetapkan itu sebagai hukuman bagi makhluk ada tidak? Coba cari pak. Gimana pak? Hukuman raja. Yang lain? Kisos. Yang lain potong tangan. Yang lain campur. Begitu ya? Atau Ini bukan hukuman Tapi bukan hukuman bagi umat manusia Tapi ini hukuman bagi pelaku tidak kriminal Itu bagaimana juga ada dalam hukum kita Kalau orang melakukan pelanggaran A, B, C Mereka mendapatkan hukuman sesuai dengan tingkatan tidak kriminalnya Yang itu juga berlaku bagi hukuman manusia Juga berlaku dalam hukum manusia Yang kita maksud di sini adalah Adakah syariat kita syariat Nabi Muhammad SAW yang Allah turunkan dalam rangka menghukum seluruh umat. Kalau menghukum pelaku tidak kriminal, ini Allah tetapkan dalam rangka memberikan masalah kepada seluruh umat manusia. Kalau ini nggak ada, bisa rusak itu orang. Adanya ini justru menghalangi timbulnya kerusakan yang lebih besar. Ya meskipun di situ ada yang dirugikan, namun dia dirugikan karena dia pelaku kriminal. Nah, kalau dia jauhi tindakan itu dia tidak akan mendapatkan hukuman. Kita tidak bisa membebani. Enggak ada satupun syariat Nabi Muhammad SAW yang Allah turunkan sebagai hukuman. Ada enggak masalah hal haram yang Allah turunkan dalam rangka hukum kita? Enggak ada. Semuanya dalam rangka untuk kebaikan umat manusia. Sehingga satu pertanyaan ini sebenarnya masihkah ada alasan dari kita untuk menang? Banyak orang yang kemudian ketika dikasih halal haram dia bertanya terus solusinya apa? Dalam arti selama belum ada solusi alternatif mereka masih merasa bahasanya itu diperbolehkan itu halal. Ini bahaya. Berarti hukum Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi tidak berlaku gara-gara karena bagi Sebagian manusia itu dianggap belum memberikan solusi. Dia nggak pikir sebenarnya hukum itu sendiri adalah solusi. Allah tetapkan ini itu solusi. Terus gantinya apa? Ya silahkan mikir sendiri. Cari alternatif sendiri. Masa kemudian harus ditunjukkan gantinya A, B, C. Orang punya kreativitas sendiri untuk kemudian mencari. Kalau ini dilarang, cari yang halal. Sementara yang halal masih sangat Seringkali ketika orang diingatkan bang itu haram, bang itu meriba Kritik pertama yang disampaikan Jangan cuma kritik Jangan cuma menyudutkan Solusinya mana? Maksud dia solusinya mana itu Coba lahirkan bang ya Sesuai syariah bang Islam yang sesuai syariah Yang disitu tidak ada unsur riba Nah kalau kemudian yang dikritik bang, Solusinya bang apa dua ya? Padahal selama solusi orang itu masih mikir solusi bank adalah bank, maka tidak ada ujungnya. Karena yang namanya bank itu bukan solusi untuk keuangan syariah. Allah Subhanahu wa taala mengkontraskan riba itu dengan apa? Dengan apa? Jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Dan sesuatu itu disebut jual beli ketika di situ ada tabadul iwat. Ketika ada tabadul iwat, ada perpindahan kepemilikan karena di situ ada perpindahan penggantinya. Ada uang, ada barang, ada uang, ada jasa. Tapi kalau kemudian uang pakai uang, uang diputar dengan uang dan menghasilkan uang, ini riba. Dan itu bukan jual beli. Jual beli itu ketika yang menjadi muaranya adalah barang atau jasa. Selama orang masih berpikir bank solusinya harus bank, pada bank itu uang dengan uang, uang digesek dengan uang jadi keluar uang, maka ini belum solusi dan tidak ada solusi bank dengan bank. Karena Allah memberikan solusi riba itu dengan jual Mau bentuk bank apapun itu bukan solusi perbankan. Makanya bolehlah kita kemudian namakan itu bank, tapi secara aktivitas dia tidak boleh fokus pada uang. Karena hakikatnya uang itu bukan komoditas. Uang itu alat. Sehebat apapun uang, statusnya hanya alat. Kalau uang jadi komoditas, uang jadi bahan transaksi, maka bisa dipastikan riba. Karena uang dengan uang digesek, keluar uang itulah riba dan itulah bank makanya kita tidak bisa menjumpai bank kemudian di pelosok kampung atau bank di tengah laut atau bank di daerah e, pertambangan bank itu baru berdiri kalau orang-orang yang menghasilkan barang-barang dari atau orang-orang yang bekerja dengan jasa-jasanya masing-masing sudah punya uang balik lagi ke kota kemudian uangnya digesekkan di gesekan uang ini menghasilkan uang yang baru. Makanya selama solusi bank orang mikirnya bank juga nggak bakalan ada selesainya itu yang namanya riba riba. Solusi riba itu bukan bank, tapi solusi riba adalah jual Kalau kemudian ya tetap orang itu menyebut bank karena itu tempat orang mengumpulkan uang boleh, tapi fokus kegiatannya tidak boleh tidak boleh soft, tidak boleh jual beli uang. Tapi fokus kegiatannya harus jual beli barang. Karena itulah kalau orang mau membuat bank Islam, bank syariah, maka bank ini aktivitasnya bukan sebatas lembaga pembiayaan. Tapi bank aktivitasnya di sini adalah melakukan jual beli. Kalau aktivitasnya jual beli, kita bisa nyatakan ini lebih dekat dengan saya. Tapi kalau aktivitasnya hanyalah penampung dan pembiayaan, maka selamanya dia tidak akan bisa sesuai syariat. Makanya permainan mempunyai bank syariat itu 100% nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Selama mereka masih berada di bawah regulasi BI yang tidak diperkenankan melakukan jual beli. Semua bisnis real dilarang. Menyewakan rumah, jual beli, Terus gimana peluang bank untuk dapat uang? Ya uang digesek pakai duit. Duit gesekan duit, keluar duit. Apalagi kalau bukan riba. Akhirnya yang mereka lakukan bagaimana? Cuma kamuflase saja. Karena itulah kan, kalau kemudian yang dimaksud orang solusi bank itu harus ada bank yang baru maka jika yang dipikir hanya sebatas bank penampung duit mengeluarkan duit, maka selamanya solusi riba tidak akan bisa diwujudkan. Dan itu rata-rata yang diinginkan oleh masyarakat. Makanya model berpikir seperti ini perlu kita luruskan. Banyak orang yang kemudian masih mencoba menawar ketika ini dilarang, kemudian dia belum menemukan solusinya, akhirnya apa yang terjadi? Dia pun menganggap bahasanya itu masih dihalalkan masih diperbolehkan. Padahal dalam masalah haram itu tidak ada istilah nanti. Kalau masalah kewajiban, orang boleh bilang nanti. Setelah saya bisa. Pak kenapa nggak haji? Nah, uang saya belum cukup ya. Nanti kalau saya sudah cukup dananya. Kenapa jadi nggak kurban? Nah, saya belum punya dana untuk kurban. Dan saya kurang untuk itu ini untuk kebutuhan sekolah anak saya dulu. Kenapa Pak nggak zakat? Kenapa nggak sedekah? Orang bisa pertimbangkan nanti setelah kamu. Tapi kalau dalam masalah yang haram, tidak ada istilah nanti setelah saya bisa. Karena semua orang bisa meninggalkannya kecuali terpaksa. Dan itu sifatnya sangat terbatas. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi mengatakan, "Mana hai hukum anhu, Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang untuk kalian, fantahu, maka jauhilah. Di sini Nabi SAW tidak memberikan tambahan semampu kalian. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum dan apa yang sanggup saya belum siap secara fisik saya tidak bisa ini bisa diterima alasannya tapi kalau kemudian orang beralasan saya kalau meninggalkan kayak ini nggak bisa ketergantungan saya masih tinggi ya ini alasan yang tidak bisa diterima karena meninggalkan itu butuh amal atau tidak tidak orang cukup diam saja itu sudah meninggalkan cuma kadang-kadang ada konsekuensi yang benar Tapi secara teori meninggalkan itu cukup dia. Beda dengan perintah. Perintah itu harus ada sesuatu yang dikerjakan. Nabi SAW suruh puasa, maka dia harus melakukan sesuatu. Ada sesuatu yang dikerjakan. Nabi SAW suruh kita sedekah, maka harus ada sesuatu yang kita kerjakan. Sehingga itu dikembalikan kepada kemampuan, semampu yang bisa dilakukan oleh manusia. Tapi kalau dengan masalah larangan ini tidak bisa dikembalikan kepada kemana-mana. Orang cukup dia saja. Oh saya dilarang kayak ini, dan saya diam, tidak dekat-dekat. Selesai. Dia sudah dianggap telah meninggalkan larangan. Sekalipun dia tidak melakukan amalan apapun. Tapi kadang teori ini dibalik. Banyak orang yang kemudian masih membuat teori tinggalkan ini semampunya. Tidak ada istilah dari itu. Kecuali kalau dia apa? Darurat. Kalau darurat itu jadi halal. Karena ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan yang dilarang. Dan itu sifatnya sangat terbatas. Sementara dalam masalah halal haram di tempat kita, orang itu belum bisa kita sebut sebagai darurat. Karena masih banyak alternatif yang lain yang bisa dia lakukan. Saya pinjam bank kata darurat dengan alasan apa bisa disebut darurat? Coba kira-kira kalau kita kita kira-kira sebutkan satu alasan agar orang bisa dinyatakan darurat di Jepang. Ya? Ngedak rumah, darurat. Rumahnya bocor. Sakit, operasi, pinjam bank. Kalau enggak mati gitu ya. Jadi kira-kira alasan orang kalau enggak pinjam bank mati. Itu bisa disebut darurat. Memang sebenarnya kalau fungsi zakat itu jalan dengan baik. Ini alhamdulillah kalau alasan sakit pinjam bank ini sudah tidak bisa diterima ada <laughs> Pak sudah ada SR Pak dimanfaatkan saya nggak mau nggak perlu SM. Saya minta bantuan bank. Ngelarang-larang itu ya. Memang kalau misalnya fungsi zakat itu berjalan, sebenarnya banyak orang yang bisa tertolong dengan dana sosial ini tanpa harus berubah. Orang yang dia bisa beralasan, saya darurat karena saya tak beli utang. Kalau ini dibayar nanti orangnya mau bunuh saya. Mungkin itu bisa jadi alasan. Sehingga saya harus pinjam bank, memperlama waktu tengah. Tapi dalam Islam, zalim orang yang berutang tidak mendapat zakat. Sehingga dia bisa minta ke lazis apapun untuk menyatakan bahasanya dia butuh melunasi utangnya kalau enggak dia menghukum. Cuman semacam ini tidak bisa maksimal Sehingga kadang klaim seperti ini tidak dihargai Kadang ada orang yang kemudian jadi eh, Dia tidak bisa melepaskan diri dari utang Kecuali dengan harus utang bank Gara-gara Karena ketika dia mengajukan ke Lazis tidak diterima nah, Bapak sudah punya rumah, rumahnya bertingkat nah, Meskipun rumah bertingkat Tapi ini kan kena utang Utang itu urusan lain kan Yang berbeda dengan urusan yang berbeda dengan masalah rumah bisa jadi secara lahir dia kelihatan kaya, tapi nggak tahu di belakang pembukuan uangnya minusnya buahnya sekali kan. Ya, ini contoh bagaimana kadang orang itu masih mencoba untuk menawar dan menawar setiap larangan yang Allah yang Allah berikan. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang ayat kauniyah dan ayat syariah untuk menunjukkan bagaimana indahnya Islam. Agar kita semakin yakin bahwa sebenarnya Islam itu rahmat bagi kita. Baik, ayat syariah itu adalah ayat yang bercerita tentang hukum aturan Allah yang isinya perintah dan larangan, kalau haram dan seterusnya. Sedangkan ayat kauniyah adalah ayat yang bercerita tentang ciptaan Allah yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ada dalam Al-Quran Hanya saja ranah pembahasannya Ranah tafsirnya ini Kita lihat Untuk ayat kaumnya Bagaimana karakter ayat kaumnya dalam Al-Quran Yang pertama Ayat kaumnya dalam Al-Quran Itu lebih banyak Allah arahkan untuk orang musyrikin Sehingga uh, Firman Allah atau surat-surat yang berbicara tentang masalah alam itu banyak Allah turunkan di Mekah ayat Makiyah. Di antaranya awalam yarau kaifa yubtiullahu khalqa thumma yu'idu. Tidakkah mereka orang-orang musyrik itu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari permulaannya yang awalnya tidak ada kemudian jadi kita. Thumma yu'idu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulanginya lagi. Membangkitkan mereka lagi di hari yang karena mereka dengan logika pendeknya tidak mampu memahami manusia yang sudah jadi tanah bisa kembali menjadi utuh seperti manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dekati itu dengan ayat-ayat kauniyah. Allah bisa menciptakan kayak gini masa mengembalikan susah. Kemudian kata yang lain, apalagi yang turun al-ibli kaifa khuliqat wa ila sama kaifa rufi'at. Wa ila al-ard wa ila al-jibal kaifa nusibat dan seterusnya wa ila wa ila al-ardi kaifa sulihat. Sasarannya untuk orang-orang Muslim. Coba kalian lihat keanehan yang ada dalam ombak, keanehan yang ada dalam langit, yang ada dalam gunung, yang ada dalam bumi. Siapa yang membuat semua itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka diajak berpikir oleh Allah dengan apa? dengan sesuatu yang bisa diindra dengan sesuatu yang bisa diindra lihat itu lihat itu dengarkan itu pikirkan berarti Allah kan maha kuasa sebenarnya cara begini kamu indra kanan kirimu kamu simak kanan kirimu pikirkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan simpulkan cara menyimpulkannya nggak susah karena cara berpikirnya orang musyrikin itu masih rendah sehingga hanya Allah ajak untuk memikirkan lingkungan. Hanya Allah ajak untuk memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Seperti itu pula ketika Allah memaksa orang musyrik untuk mau beribadah kepada Allah. Allah ajak mereka untuk berpikir tentang masalah penciptaan. Kul limanil ardu wa fiha in kuntum Tanyakan kepada mereka. Bumi dan seisinya itu milik siapa? mereka akan mengatakan milik Allah. Saya puluh lillah. Mereka akan mengatakan itu milik Allah. Apalah kamu? Kalau itu kenapa kalian tidak mengambil peringatan? Dengan kemudian menyembah hanya pada Allah. Siapakah Rabbu samawati sab'i Walumul arsyil azim? Siapakah yang menguasai langit yang tujuh dan arsy yang agung? Mereka akan mengatakan semua itu milik Allah. Kenapa mereka tidak? tahu? Dan seterusnya. Ini berbeda dengan ayat syariah. Ayat syariah tadi tentang apa? Semua aturan dan hukum yang Allah berikan kepada umat manusia. Bisa diindra nggak? Bisa diindra nggak? Nggak bisa. Bisanya diapain? Direnungkan, diolah dalam logika. Ini ada aturan, ini halal, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh. Kan nggak bisa diindra. Adanya tertutup boleh gitu ya kalau tulisannya bisa diindra. Gitu. Namun aturan itu penerapan aturan itu tidak bisa diindra. Nah orang beriman diajak berpikir oleh Allah. Coba lihat aturan-aturan yang Allah tetapkan ini. Kemudian kalian pikirkan dampak baik dan dampak buruknya. Kira-kira bagaimana pertimbangan yang bisa kalian lihat. Sebagai contoh misalnya di sini Allah memberikan pelajaran Wahai orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Janganlah kalian mengambil teman kepercayaan kalian dari selain golongan kalian, dari orang kafir. La ya'lunakum khabala yang mereka tidak henti-hentinya memberikan mudarat kepada kalian. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan qad bayyana lakumul ayat in kuntum taqilun. Sungguh kami telah jelaskan kepada kalian ayat-ayat ini yaitu aturan-aturan main dalam pergaulan kalau kalian mau merenungkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengajak kaum mukminin orang beriman untuk menggunakan logikanya dalam rangka uh, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bagaimana keindahan syariat yang Allah turunkan. Kemudian misalnya dalam aturan masuk rumah orang lain, ini dalam aturan masuk rumah. Allah ingatkan la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu Jangan kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Itu yang paling baik untuk kalian agar kalian bisa mengambil peringatan. Coba bayangkan, andaikan itu tidak ada, kira-kira bagaimana kerusakan yang akan terjadi di tengah manusia. Jadi kaum mukminin diajak berpikir untuk membuktikan kehebatan dan kekuasaan Allah melalui ayat syariah, melalui aturan-aturan yang indah, bukan sebatas melalui apa yang bisa diindra. Makanya orang kalau kemudian mengajak masyarakat ah, di sini ada keajaiban alam yang luar biasa, kemudian dia jelaskan secara fisika, secara kimia, kejadiannya kayak gini, kayak gini, betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala cara berlogika seperti ini ini yang Allah tanamkan untuk orang-orang musyrik agar mereka mau beriman. Tapi kalau orang mukmin harus lebih dari itu, mereka lebih cerdas daripada itu. Untuk cara berpikir seperti ini mereka sudah paham. Sehingga yang lebih ditingkatkan adalah cara berlogika dalam rangka merenungkan ayat syariah. Ada aturan seperti ini. Yang ini kalau aturan tidak diterapkan, Coba kita bayangkan kira-kira apa yang terjadi di tengah masyarakat. Mungkin mereka akan mereka mungkin mereka akan menjarah rumah orang lain, nggak sopan dan sebagainya. Sehingga aturan seperti itu menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala adalah dan yang menurunkan syariat ini dengan penuh kasih sayang. Seperti itu pula ketika Allah turunkan ayat tentang larangan khamar dan judi agar mukmin semakin yakin kebenaran Al-Qur'an. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian berpikir. Termasuk ketika Al-Quran di ayat-ayat sebelumnya Allah panjang membahas masalah ya ya'idukum fi dan ingatlah Al-Quran dan Sunnah yang Allah tak turunkan kepada kalian yaidukum kumbi yang dengan itu kalian bisa mengambil pelajaran wattaqullah dan bertakwa kepada Allah wa'lamu anna Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ini menunjukkan bagaimana Allah mengajarkan kepada kita sebuah keyakinan eh, bahwa dengan syariatnya yang indah manusia itu lebih tertata, manusia itu lebih rapi baik dalam masalah pergaulan dengan sesama termasuk dalam masalah keluarga. Demikian pula dalam masalah guru dan tayamum Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mayuridullahu yaj'ala 'alaikum min harj wa la yuridu li yutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun tujuan Allah keluar dia. Keluar suaranya. Masya Allah. Luar biasa. Ini coba dicek lagi nanti tidak keluar lagi. Nanti tidak ada di sosial. keluar tuh dia Bismillah. Bismillah. Keluar. Ya. Kita coba kembali ke tema di sana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir ada ayat kaumnya dan ada ayat syar'iyyah. Memikirkan ayat kauniyah salah atau tidak? Tidak salah. Salah atau tidak? Jelas tidak salah. Bahkan ini bagian dari perintah Allah. Banyak Allah ajak kita untuk berpikir tentang kekuasaannya, keagungannya melalui ayat kauniyah. Sebagaimana itu berlaku untuk orang kafir, itu juga berlaku untuk orang mukmin. Kemudian terkadang Allah ajak kita berpikir tentang ayat syariah, aturan-aturan yang sempurnanya aturan Allah yang jika ini diterapkan akan memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Sehingga orang ketika merenungkannya pakai logikanya, dia akan semakin yakin Allah Subhanahu wa taala tahu, Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, Allah Maha hikmah, Allah Maha adil dan seterusnya. Karena itulah siapa yang Allah Subhanahu wa taala semakin banyak pengetahuan kita tentang syariat maka semakin banyak pula atau semakin bertambah pula keyakinan yang kita miliki tentang kebenaran Islam. Kita akan semakin yakin dengan kebenaran Islam, kita akan semakin yakin dengan kehebatan syariat Islam. Dan dengan itu akan menumbuhkan kesadaran bagi diri kita betapa hebatnya hidayah Islam. Dan itu yang terjadi ketika ada beberapa sahabat kumpul Kemudian mereka saling mengingatkan. Setelah itu datang Nabi Sallallahu Lalu mereka ditanya, apa yang kalian perbincangkan? Salah satu sahabat menjawab, Ya Rasulullah, kami sedang memperbincangkan hidayah yang Allah berikan kepada kami sehingga kami bisa masuk Islam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi bertanya, apakah betul hanya itu yang kalian perbincangkan? Lalu sahabatnya mengatakan, betul ya Rasulullah, hanya ini yang kami perbincangkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, bukan karena saya tidak percaya kalian, walakin Allah yubahi bikumul malaika. Namun Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Dan itu salah satu di antara cara untuk mengundang uh, eh, ujian Allah Subhanahu wa kita memuji Allah karena kita yang Islam, karena kita yang syariat yang Allah berikan kepada kita. Meskipun kita tidak pernah merasa bahasanya itu adalah sesuatu yang nikmat. Padahal aslinya itu sangat nikmat. Itu nikmat yang luar biasa. Bisa memahami syariat dan bisa berusaha untuk mengamalkannya. Hadis yang tadi saya singgung disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu. Dan itu eh, dijelaskan oleh para ulama bahwa orang yang dibanggakan oleh Allah salah satunya adalah mereka yang merasa bangga dan merasa bersyukur dengan hidayah Islam yang Allah berikan kepadanya. Yang terakhir kita akan sebutkan bahwa usia itu bernama dunia. Kenapa orang kemudian berusaha untuk mencari apa menawar menawar dan menawar syariah. Salah satu motivasi terbesarnya adalah untuk membela dunia. Dalam rangka membela dunia, orang itu menawar larangan. Orang itu meninggalkan kewajiban. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa andaikan rezeki yang diterima oleh manusia itu tidak dibatasi. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki itu seluas-luasnya sehingga orang bisa mendapatkan sesuka yang dia mau. Maka yang terjadi bukan mereka hidup nyaman, tapi yang terjadi adalah mereka akan saling mendolimi. Allah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadri ma yasha. Andaikan Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan rezeki kepada hambanya seluas-luasnya, labaghaw fil ardi misalnya mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi, walakin yunazzilu biqadri ma yasha. Namun Allah Subhanahu wa taala turunkan rezeki itu dengan kadar dengan takaran yang Allah tetapkan. Sehingga manusia tidak atau terhalangi untuk melakukan bagyun fil ardi berarti tidak melampaui batas di muka bumi ini salah satu hikmah kenapa ada orang yang atau kenapa tidak semua manusia diberi kekayaan langsung banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang ditahan sedikit demi sedikit, ada yang dikasih sedikit, ada yang dikasih banyak. Karena kalau kemudian semuanya digelontorkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala maka mereka akan saling berebut dan mereka akan saling melampaui batas. Sementara harta bagi umat Muhammad saw adalah sumber terbesar fitnahnya. Nabi SAW mengatakan Inna kulli ummatin fitnah Wa fitnatu ummati yalman. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah dan fitnah bagi umatku adalah harta. Ada umat yang dibinasakan oleh Allah karena mereka diuji dengan kegagahan, kebesaran fisik ya, yang mereka miliki. Seperti yang dialami oleh siapa? Kaum Ad dan umatnya Nabi soleh kaum Samud. Mereka merasa bangga karena fisiknya besar, mereka mampu memahat gunung, dan seterusnya sampai dalam Al-Quran menceritakan bahwasanya mereka itu pernah menyatakan sudah tidak ada lagi manusia yang sanggup mengalahkan kita karena saking sombongnya dengan dengan kekuatan fisiknya Bani Israel kata Nabi SAW fitnah permulaannya fitnah pertamanya adalah wanita karena mereka tidak bisa menjaga pergaulan dengan wanita sehingga Bani Israel itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama fitnah yang menimpa Bani Israel wanita. Dan ini terjadi ketika uh, Bani Israel diuji dengan kedatangan wanita yang sangat cantik karena kampung yang mau mengalahkan Bani Israel ini tidak bisa mengalahkan dengan cara doa. Mungkin bapak-bapak pernah dengar cerita Balam bin Ba'urah. Pernah dengar nggak ceritanya? Balaam bin Ba'urah. Ini orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan uh, Ismullah al-Azam. Orang yang mengetahui Ismullah al-Azam, nama Allah yang tertinggi. Alladhi idza tu'ya bihi a'ta wa idza sa'ala ustujiba. Setiap kali dia berdoa pasti makbul dengan mengucapkan Ismullah al-Azam. Suatu ketika Musa bersama Bani Israel mau datang ke kampungnya Bal'am bin Maka masyarakatnya khawatir nanti kalau Musa sampai ke sini mereka akan mendakwai kita dan kalau kita nggak mau mereka akan menguasai kita. Sehingga mereka minta kepada Bal'am, tolong kamu doakan agar Allah menimpakan kecelakaan kepada Musa dan kaumnya. Akhirnya Balam dengan beberapa pemuka masyarakat di kampungnya naik ke sebuah bukit. Kemudian di atas bukit itu persis di bawahnya adalah tempat peristirahatan Musa dan kaum dan Bani Israel. Kemudian Balam berdoa. Setiap kali Balam ini berdoa, lidahnya ketekuk sehingga ketika dia mau mendoakan keburukan untuk Musa, doa itu justru terlempar ke kaumnya. Dia membaca doa Allahumma alaika bi Musa, maunya seperti ini Wa qaumihi. Ya Allah, timpakanlah keburukan kepada Musa dan kaumnya. Tapi lidahnya ketekuk sehingga dia membaca Allahumma alaika bi qaumi. Ya Allah binasakanlah kaummu. Ini orang-orang yang ikut bersama beliau terus kaget. Kamu kok malah mau membinasakan kita? Wong oh, pesenannya suruh doakan keburukan untuk Musa. Jadi ya, dia coba lagi. Allahumma alaika bi kaumi. Maunya bi Musa. Ya, ya Allah binasakanlah maunya Musa tapi dia mengucapnya kaum. Jadi Allah nggak ingkar janji kepada bapak. Dia dengan mengucapkan Ismullah al-Azam ini doanya mustajab. Tapi Allah Subhanahu wa taala buat doanya Balam itu belok ke dirinya sendiri. Sampai tiga kali sehingga Balam mengatakan qad sulita lisan. Lidahku sudah tidak bisa diarahkan. Saya tidak tidak punya solusi yang lain untuk bisa mengarahkan Musa. E, kecuali dengan satu cara. Selain dengan satu cara, keluarkan wanita-wanita kalian, buat mereka dandan secantik mungkin, dan kirim mereka untuk masuk ke Bani Israel. Maka disiapkan pasukan wanita cantik dengan dandan yang luar biasa. Kemudian mereka disuruh masuk ke kampungnya Bani Israel, tempat e, peristirahatnya Musa dan Bani Israel. Sampai akhirnya ada Bani Israel yang kepencut dengan wanita ini, kemudian ngambil satu terus dibawa ke Musa. Wahai Musa, apakah ini haram untuk saya? Saya hapuskan tentu saja saya haram. Kata Bani Israel ini kalau begitu saya keluar dari agama. Kemudian dia bawa wanita ini dan berzina di rumahnya, di tempat tinggalnya, di kemahnya. Apa yang terjadi? Begitu dia berzina, semua orang langsung kudisen. Semua orang langsung kena penyakit. Kemudian Musafa, kita cari mereka orang yang berzina tadi kemudian dicari dan ketemu dalam posisi sedang berzina langsung ditusuk dengan tombak mati dua-duanya dan setelah itu hilang dan itu pengaruh ketika orang melakukan maksiat kadang Allah wujudkan langsung di dunia ini yang terjadi sehingga Nabi SAW mengatakan wa awwalu fitnati bani Israel kana fitnah pertama yang alam oleh Bani Israel itu terjadi pada wanita yaitu munculnya wanita yang mereka menggoda Bani Israel sampai mereka keluar dari agamanya Musa alaihissalam Sementara fitnah bagi umat Muhammad SAW Allah letakkan dalam harta Sehingga harta ini menjadi sebab terbesar banyak orang yang menjual agamanya, banyak orang yang menawar syariat dan seterusnya. Coba kita lihat kalimat-kalimat seperti ini. Mereka sebutkan kepada Allah Nyari yang haram saja sulit apalagi yang halal Kalau terlalu sari gimana mau dapat isi? Apa-apa nggak boleh, memang mau makan apa? Biasanya makan apa? Makan kumur Kalau biasanya makan nasi ya kasih yang alam. Kalau tidak utang gimana usaha mau maju? Allah maha pemurah jadi kayak ini nggak apa-apa, sebab boleh. Nih, ini semuanya muncul karena tadi orang belum tahu bahwa sebenarnya aturan yang Allah berikan itu memberikan masalah besar bagi kehidupan manusia. Itu adalah hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. ya Allah sebut Nabi kita salah seorang sebagai Cuma orang kemudian berusaha untuk menawar dan menawar sedikit demi sedikit mereka tawar. Selama mereka merasa belum mendapatkan solusi, mereka anggap itu sesuatu yang mubah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Mau diputar dulu ya yang terakhir kayaknya ya, sudah pasang foto. Nah, eh, silakan. Foto-foto di sini saya lebih cerah. <laughs> kajian yang paling cepat di antara kajian yang kita laksanakan. Mungkin ada yang ingin disampaikan?